ayat 64 niki dalil asal tentang kita dipun sunatakan soan datang kanjeng Nabi Muhammad SAW. waktu beliau lahir Masya Allah kata para sobat-sobat tak kanjeng Nabi dunakan ampun datang Allah Ta'ala Mereka-mereka para sahabat Yusburan Allah Ta'ala Dibantu oleh Rasulullah maka mereka-mereka menemui Allah Ta'ala zat kang akan rimo tobat tawaban rohima rumiyin waktu kanjeng Nabi dah sekesang. lah semakin kanjeng Nabi sedo ya sareane Mugo mugo, konco konco kula sing ngaji niki nggih khususipun sing ngaji ngene po Masjid Agung Bangil liya wulan liya tahun haji atau ya Mekah. Ya amin nggih. Lan ziarah ta makam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin ingkang lihat pada hari Sabtu yang lalu kula bunga sangat. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Empat hari yang lalu Al Habib Buya Ahmad bin Husin bin Bakara Sekap mengatakan Nur saya punya catatan tentang napa janji ini tiga diantara wali songo oh, penting nih pak janji ini tiga diantara wali songo beliau salah satu wali mengatakan gini saya yang akan menjaga Pulau Jawa biidnillah Waduh. Jadi tanah Jawa di dijogo dari Wali Songo biidnillah Kemudian yang dua nyaut saya yang melindungi Pulau Jawa biidnillah Yang pertama Joko, yang kedua melindungi biidnillah Alhamdulillah. Yang ketiga terus ibu ya Habib Ahmad bin Husin Sunannya ketiga, Sunan Wali Songo, Sunan yang ketiga mengatakan, saya yang mengawasi Pulau Jawa ini biidnillah alhamdulillah bunga kula bunga. Dari kata-kata beliau makin timbul gairah saya. Makin kenceng amar ma'ruf kula untuk napa niku memberi pengertian pada konco-konco tentang kesesatan daripada Syiah Rafido. Mboten makin melemah mboten wis gampang kalau Jawa di awalis para sunan mboten asal ngoten tambah giat tambah tambah giatkan kita giat kemari, nggih dakwah niki demi untuk melindungi paling mboten melindungi kota kita Bangil niki informasi saking kanca-kanca Lesek bangke gak payu isan nih Buk bengkong al itros buyar. Buyar wis ana wonge. Ana kuangsan buyar mana Sekarang ini informasi orang-orang si'a mengadakan pengajian di Pasuruan. Kade di beat barang ngoten. Kade dia terserah mereka. Terserah mereka. Itu hak mereka. Cuma kita nih tetap wajib-wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Wajib-wajib wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Agar supaya apa? Agar supaya kita sebagai ahlu sama jamaah tahu siapa itu Ahmadiyah, siapa itu Rofido, siapa itu Syiah, harus tahu. Lain boten mereka itu agama mereka penuh kebohongan, kecurangan dan napa sunan selumun ini kita harus awas harus awas termasuk ini pak pertanyaan mereka ya nopo nggih masyaallah Mereka ditinggal para sahabat, ditinggal sahabat. Ngat pertanyaan ini, ini malam rubeni niko saya jawab sekarang katanya Khalifah berkhotob kalau khalifah dari aku Niku penakluk Asia, Eropa dan Afrika. Eh, ngoten. Ulangi lagi, katanya Umar bin Khattab buat muni khalifah ngoten. Itu penakluk Asia, Eropa, Afrika. Pertanyaannya, apa ada kaisar-kaisar, kaisar-kaisar, rojo-rojo Romawi yang masuk Islam? Saya kok tidak pernah membaca ceritanya. Oleh moco gak lengkap, ya. Oleh moco betul lengkap. Jadi sedak Khalifah udah khotob rata Masya Allah Agama Islam tersiar seluruh Asia, seluruhnya Sampai tembus ke Eropa, seluruhnya Sampai tembus ke Afrika Lah Eropa niki Anane Masjid Alhambra Lah cara Arab Alhamra serba merah Itu hasil daripada pengiriman merhotop tentara datang Spanyol. Jadi Spanyol dulu dijajah oleh orang-orang Islam. Sampai beliau-beliau mereka-mereka itu berhasil membangun masjid yang namanya Alhamra. Bahasa asingnya Alhamra. Wah, ribuan yang masuk Islam. Ratusan ribu ulama besar termasuk ulama Spanyol yang namanya Imam Malik. Bukan Malik Sanes, Imam Malik pengarang Alfiah Pengarang Alfiah Kola Muhammad bin Amaliki. Ahmadu rabbiyallah Khairah maliki. Imam Malik, orang Spanyol. Orang Spanyol. Malah-malah niki rada aneh. Ya <laughs> rada aneh. Ceritane wonten kitab Abi Jamro. Halaman 4. Abi Jamro halaman 4. ada tentang fadilane maca bismillah. Niki ngeten. Wayuhka dan diceritakan anak Kaisar Malik rumi kata Pak Ilham Khattab radhiyallahu anhu Kaisar Romawi Kaisar Romawi kirim surat kepada Khalid bin Khattab radhiyallahu anhu Khalid Umar saya itu punya penyakit pending sakit kepala gak mari-mari Cuman <laughs> tiru lagi. Saya punya penyakit kepala gak mari-mari Masya Allah tiap hari ngeluh terus biyen pak kalau potrek saya ingin bodrek ya ini kami ada bodrek ngeluh terus inna bi sodaan layas kunu gak mau mari-mari faba'as ilayya syai'an minat dawa tolong apa oh marah khotob saya dikirimi obat agar saya penyakit saya itu hilang Dikirim napa? Goblok. Ditilu koplo iki lho. Wis kena. Rajamu koplo ini kira. Kon gawe. koplo goblok niki, goblok nikis datang rumah Romawi. Dikai plek hilang penyakitnya. Loh. Plus hilang belas, hilang belas is Tekek kumat mani. <laughs> Dikai mana hilang mani. Dege mana hilang? Penyakit mana? Oh ya apa ini? ono apa <laughs> niki? Niki. Fa'ang fada ilahi kolan suatan. Abdul Umar Fadwa Umar kirim kolan suah kopiah. Bahkan ida wadha alarsi saka nabi minas soda. Dege dikin ristirai wis waras. Jadi pening kepala. Baidarfa'a ar ada secara ilahi. Diangkat ini, dijunjung, didekek kepada penyakit atau kemana. Tajam. Gawok, ya apa ini? Wong kadar kopek kok iseng ini. Fa'amaro. Buat dia, tolong bukaan, telitin, ono apaan ini? <laughs> Ajaib nih, oke. Okay. Ah, sama ini lakukan orang kata ini pak, kali Lakonan kata niki masya Allah. Patah ajab ngidalikan. Famara bil khiyah. Awit disyat. Faidan fiya rik'atun maktubun fiya Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah pak. Diteliti ini raja. Apa itu? Kertas. Kertas. Rik'ah. Dan kata tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Fakola rojoni ma akromahadad dina. Oh hebat teman Islam masya Allah hebat menan. wazamul yud Islamiku haisu syafa'anillahu ta'ala bi ayatin wahidah Allah ta'ala memberi sembuh pada saya hanya dengan satu ayat Bismillahirrahmanirrahim langsung masuk Islam langsung masuk Islam jadi kaisar ini sak rakyat e Islam kah Pak. Lho ini jasa daripada ya, Umar Khattab radhiyallahu anhu. Tidak ada yang tahu ki Ngono oleh orang-orang Syiah tek na dawilokmu muti, murtad kafir. Umar Khattab kafir murtad. Naudzubillah, naudzubillah min naudzubillah min. Ya baik apa? Dewi kamar dewi apa? Ya kafir dewi apa? Dari kaisar ma akrama hadzal din wa azzah kok cik muliane agama Islam iku kok cik unggul agama Islam itu haitsu syafani Allah taala bi ayatin wahidah pada matan fa aslama Islam masuk Islam wa hasta islamahu soal masuk Islam wah sembahyang poso segala macam semua rakyat masuk Islam ini salah satu jasa beliau Khalifah Umar Khattab radhiyallahu an. Pertanyaan pertama. Kedua, <laughs> ono-ono kanca-kanca ini. Bagaimana hukumnya orang sholat yang tolak toleh, nolak noleh, lau pun oleh. Kayak sembah ini ku sampean kudu mantap hati ini bahwa anda sholat itu menghadap Allah Rabbul Alamin jauh telah toleh lek noleh pangeran ya noleh tak dulu sampean lek eh, mana wis gampang-gampang ini sampean ngomong-ngomong kali Pak Bupati kali Gubernur ngomong-ngomong noleh ya ngamuk Gubernur kalau dia ngomong bi aku nolak noleh dikeplak Hansi sampean sik bupati gubernur apa mana Allah Ta'ala sehingga langit kayak bumi tinggal noleh ditoleh oleh pangeran <laughs> nyoleh percuma niki eten cerita ngeten nggih wonten ngitik kata bahjatun nufus juz 1 halaman 36 ngeten Masya Allah minha hadis sahabaini ladaini ja'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di baghazi lailatan yuh yahrusani jaisal muslimin kanya Nabi memberi tugas kali sahabat eh sahabat jogon wong wong Islam sing turu-turu iki yaitu rupaya jogon lek engko kan tengah tengah itu turu dipateni wong kafir rugi ya jogon nggih kanya Nabi jogo iya ini sari kabeh payah perang ada ini payah embun fahnama haduhuma wa qamal akhri salli sing siji turu tekan joko turu nah, sing siji sembahyang <laughs> ya Allah poros sahabat itu gak ngelihat sembahyang Masya Allah tengah-tengah perang ya sembahyang hajat tahajud pokok sampean kira-kira ngono kira-kira kira-kira loh jane oma-oma lho sembahyang hajat tahajud tidak ada ganteng. Hadir. Penting niki. Lek sampean biasa sholat malam, nanti paginya tuh bersinar wajah Anda. murup ganteng, bersih. Barokah hajat-hajat. Ning ngoten. Sing siji turu, sing siji niku sembahyang. Barang pengoten sebayang bayang. Mata-mata mungsu jelinap delok eh si siji turu. Siji sembayang njaba panah. Sret, bias nek gagere. Lek sampean ya bengok-bengok iki mbok tetep sembayang terus. Ojo noleh ya. <laughs> Ojo noleh, ngrasakno mboten. Lho. Wis kene mancep panahe. Kok sih terus sembahyang ae. Panah male. Waduh yes kena malih negeri terus mbaya oh terus sahabat pak Bantuan kuala kali sampean ngiki, lamuk. Wadah, waduh, kero kena sarasane. <laughs> Ya apa niki? ini kena panah. Terus mawon. Panah tiga kali. Sumarau salisatan. Fasabau fa inda dalika aikodo sohibau Bareng wis panah tiga kali, aku lek terus Sembayang ini seakan konco-konco sing turu, eh tangi tangi tangi tangi, tangi tangi tangi. Ingin nak mungsu ini aku nak panah. oh tempat Saking eh oleh semua Itu halawatil iman fi salat. Itu menunjukkan halawatil iman fi salati. Monggo kita tiru, Pak. Monggo kita tiru. Saisa-isane kita sembah niku saisa menghusuk diri lek menurut Imam Abu Hanifah menurut Imam Malik niku sembahyang khusuk niku wajib walaupun tidak keseluruhan cediti mawon lah kita mboten niku takbir Allahu akbar lali wis engko iling-iling kate salam ay masyaallah ya napa kira-kira ngeten niku lek Abu Hanifah Malik boten sah masyaallah lah kita niki sembayang ingat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pun lagi ini pertanyaan kedua pun kalau jawab. Jawaban kula makruh. Walaupun sholatnya sah. Dan kemenakan ini bisa menghilangkan pahala. Bisa menghilangkan pahala Hati-hati. Pertanyaan ketiga, ingat tadi Pak, Masya Allah. Bagaimana hukumnya suami yang sering-sering meninggalkan istri yang katanya tirakat <laughs> dia tirakat masih tirakat di oma doa air ya? anak-anak ibu Juni, tirakat tenggene di sore keringin Lopo ndelok nomor bae kira-kira. Eh, susah, susah, <laughs> susah. Susah. Katanya tirakat. Tinggal bojone. Atau tirakat ibadah jari ngeten Di suatu tempat katakanlah kuburan misalnya. Bagaimana? Gitu so, Pak. Masih katakannya tirakat gitu so. Lah tinggal bocor ini. tinggal anak ya dia dino akan sepuluh dino. Ayo bengok-bengok sing lanang, anak ini. Sekarang saya jawab berserta dalilnya. Gin, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi nabi, Kanjeng Nabi tirakat nyepi. Waktu ini gua gue gua kiro Nyepi Kanjeng Nabi. Tapi walaupun nyepi ngoten niku, tiap pagi Kanjeng Nabi wangsul Datang situ Khadijah. Betul bentotan berangkat maling. Ngoten kan Nabi niki kak sepuluh dino gak boleh-boleh. Walaupun wis tak kei sangu, wis tak kei belanja walaupun begitu. Nah, wedok masuk perlu bonjol itu lah ambungi. Berarti ambung tak? Ya apa? Berarti ambung tak <laughs> Ini perlu. Jadi Masya Allah. Ini kalau kalau kalau baca tahlil ini. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam al khalwatu ibadatun. Nyepi itu ibadah. Nyepi ibadah di mana saja sudah. Fal khalwatu nafsuha ibadatun. Fa in zida liya syai'un min at-ta'ah fa at-tahandus. Mana taharus bahwa at-ta'abbud bahwa nurun ala nurin. Tidak kuis gede ganjarane, karinya pipisan. Padang dukuri padang. Padang dukuri padang. Dengan catatan. Ya napa niki? Tulisannya cok. Wah, lek ngono oleh tirakat silakan monggo. ya Kanjeng Nabi batu tentang gede gua kiro sumai balik pulang ila Khadijah wa tazawwadu misliha bangsul mana teng khira beto sangu fi dalilun ini menjadi dalil ala anna tabatul meninggal dunia meninggal dunia keseluruhannya badan angsal ala anna tabatul al kulliyah wal ad daim laisa minas sunnah jadi yang nyepi-nyepi gak termasuk sunat kanjeng Nabi. Tidak perintah kanjeng Nabi tidak. Sing penting nyebut gawe dolar sing sing halal kanggo bocok bojo. Dene kok nyepi-nyepi do main apa? Kecuali di aku nang ngampel. Kira-kira sepuluh dino. Kulo belanjane. Kon ridho, ya ridho monggo. Silakan. Kata sing ngoten niku. Nang ampel kadang-kadang sebulan, Belonjone lengkap. sebulan ki lho. Ridho kon aku tinggal ya mula silakan. Te molo pencolot rono. Ketika belonjo dia apa? Ya apa? Lah. Mereka ini terangaken iki terangaken. Li annahu alaihi salatu wassalam lam yak yang koti fil ghori wa Beliau kanjeng Nabi tidak meninggal sekaligus keluarganya. Wa in kana wa inna ma kana sallam yakhruju ila bada tilkal ayam allati lahana suada ju ila ali. Injing wangsud dengan ini Siti Khadijah. Sore balik-balik dengan di Gua selama berbulan-bulan sebelum beliau diangkat dari Nabi. Lajeng dugi Jibril alaihissalam ikro biswi robbikal ladhi khalaq itu beliau tadi gua kira bagaimana niki sing dari dalil fi dalilun ala annal ibadata la takunu illa ba'da itul hukukil wajibat iling-iling sampaian ibadah itu tidak bisa sah mboten asal ganjaran kecuali sak mantune sampean maringaken hak-hake keluarga si wajib ngingoni aku dik nang sarean 10 dina iki lho belanja 10 dina boten ngoten kon ridho ridho silakan wa taufiyatiha memenuhi hak-hak jadi siji luru telu semua saya jawab silakan karo kanca sedaya nggih mungkin ngaji ini, ini niki ngaji Dadosi kalau ada masalah-masalah penting-penting monggo kita bahas sarang-sarang. Mugo-mugo kita doyo ditambah ilmu sing manfaat dening Gusti Allah taala. Amin. Sing bunga wau terus Buya Ahmad bin Husin bin Bakar Segap mengatakan saya punya catatan nur bahwa tiga di antara wali sembilan itu sudah ekor sudah sanggup untuk menjaga Pulau Jawa biidznillah satu yang dua beliau siap melindungi Pulau Jawa biidznillah dua yang ketiga saya sanggup mengawasi Pulau Jawa biidznillah jadi insya Allah bagaimanapun tanah Jawa insya Allah dipun paringa aman dini Allah Ta'ala dan tetap Islam ala ahlus sunnah wal jamaah tetap ahlus sunnah jamaah beliau Buya Ahmad bin Husin Mbak Dalil sering-sering kalau katakan wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin walaupun mereka berusaha suka tenaga untuk mensyarak siarannya tidak bisa tidak bisa insya Allah tidak bisa karena di Pulau Jawa ini sudah dilindungi oleh para wali-wali. Ini dua kali saya. Enten Pak Habib satu sudah si pulang. Nah saya terangkan. Gimana akan ngoten? Berkat demikian, kedua ini yang saya mancep mana kulo. Menikah terangkan ini Alukarom Buya Ustadz Ahmad bin Husin bisa membakar sekap. Alhamdulillah. Walaupun begitu, kita tetap napa niku amar ma'ruf nahi mungkar. Lek meneng-menengan mbok dintenno ki alusan jamaah wong asik-asik niki. Pun monggo dianu semak bismillahirrahmanirrahim. Mangke leten masalah-masalah monggo. Sampean para bapak, para sederek saya, adik-adik besok lek sampean haji ojo lali masalah manasek hanya di Mekah tok tidak ada Medina ada empat Ami Umar Napa niku siji Samen usah Sembayang berjamaah arba'ina solatan Petang polo jamaahan Berarti kalau satu hari lima, lor, asar, maghrib, isya subuh, pek walu, petang polo Panur, panur, jono panur roniki, masya Allah, kerinan kalau niki. Kalau masjid ternyata subuh pun selesai know, susah nangis kalau niki. Ya know, niki? Hati-hati loh nggih. Ngeten Pak, solusi ini ngeten. Lek kalau sampai niku gak menangi jamaah di Masjid Nabi Medina untuk menyempurnakan petang pola jamaah niku doa wong sing durung semeng subuh. Ayo, fadhal mau wong Arab, mau India, mau Pakistan, mau Bangladesh, fadal salat. Wong loro dalam masjid jamaah sami maun insyaallah. Ngono lho insyaallah. Haji nggih, haji nggih. Haji nggih. Temenan lho. Haji ya. <laughs> Niki. Wajhul idlal annahu hayyun fi qabrih. Alhamdulillah satu sambat usaha sembayang petang puluh solatan berjamaah kedua niki sampean ojo lali sowan datang resane kanjeng Nabi Muhammad di kuburannya ini ketiga usang sampean sembayang bu sembayang opus bu fardu nggih muka terwudu nggih sunat duha nomaris sembayang onteng oh, gini rawdo ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah Ya napa sampean? Nggih, ya napa sampean? Nggih, sampean besok aja lali haji Saleh manasek di Mekah. Nggih, tawaf, nggih sa'i, nggih wuku, balang jumroh, mimabit, macam-macam niku. Nggih tahallul di Mekah, Madinah tidak ada. Madinah panik wau siji, usahakan sama-sama berjamaah petang waktu sembayangan. Dua ziarah ke makam Rasulullah. Ketiga, sama sembahyang di Raudo. Yang keempat ziarah masjid-masjid kata Pak. Masjid Kuba, Masjid Maleniku, Al-Fatah, Masjid Homama, Masjid Uhud, Masya Allah. Tidak lainnya sampean. Gratis bisa niki tiap-tiap masjid, terutama Masjid Kiblaten. Jadi imame loro, imam loro. Ono sing ngadep ngidul ana sing ngadep nanding ulon sing ulon ngene Baitul Maqdis Kanjeng Nabi selama 18 bulan sembahyang menghadap Baitul Maqdis Ya Allah Gusti muga-muga kula niki panjenengan paringi rentah sembahyang menghadap teng Baitullah turun Fawalli wajah syatarul masjidil haram. Itu hari sembahyang asar. Kanjeng Nabi sebagai asar langsung aja mengyung itu Jadi enten masjid di Medina itu namanya masjid kiblat. nggak sampai ya? Tapi inget-inget sing siji aja tinggani ini Ini menghadap ngarep Bait Maqdis. sisi kayak mana anu sampean anu di sini sampean guys sembayang. Tiap masjid usahakan sama sembahyang jamaah. Jadi sama sembahyang sunat. Masjid Al-Fatah, Masjid Kuba, Masya Allah sampean semasa itu paling poyo karena umroh kejarani podok karena umroh kejarani Masya Allah gey. lalu kalau ingin ini niku waktu umroh niku Masya Allah ini niku sing jenenge masjid nama jenenge itu Bir Ali Abar Ali le cara Arab e Dal ini niku sepi saya saiki Masya Allah penuh Pak jadi sepanjang tahun Mekah Madinah itu tidak pernah sepi dari orang sing umroh mulai teko terus mulai teko mulai teko Gus Ali berangkat ke pianane umroh malih ya para Gus Ali ki Pak Mekah Madinah di anci anci anto, ayo kocok kocok ayo kali kulo ayo berkali kulo ayo si dudi akeh mau kali kulo monggo silakan eh, Ustaz Munir <laughs> alhamdulillah Gusti ini niki Mekah Madinah terus gini teng makami Imam Bukhari. afana wah astan katastan kacastan kata lho. Anu. Niki. Jadi sampaian niku ziarah datang makam Kanjeng Nabi seakan-akan ziarah waktu uripe. Wajul istidlal anna sallallahu hayyun fi kubri Oh, Assalamu ya Rasulullah. Jawab kan Nabi, Waalaikumsalam warahmatullah. Berarti kalau Anda ulus salam kan Nabi dijawab, berarti Anda pernah pernah tidak langsung oleh Rasulullah. Waalaikumsalam itu ya nah. Ya Nabi jawab Waalaikumsalam berarti sama dijawab oleh salam Berarti Anda pernah didoakan langsung oleh beliau Rasulullah SAW. Niki an hayyan fi qabri ba'da mauti. Kamu hadis al wa ahya'u fi kuburihim. Para-para nabi-nabi termasuk terutama kanjeng Nabi hidup di kuburan beliau-beliau. Wa idza sabata annahu hayyun fi qabrihi. Kalau memang itu betul-betul hidup, jangan ngaten hidup aja nih. Karena maju ilai ta ba'dal mauti kama ju ilai qablahu. Kalau kan Nabi hidup di kuburan, Anda kok ziarah berarti Anda seperti ziarah waktu berhidup beliau. Masya Allah. Walaupun sebelum bertemu kan Nabi, sama ziarah ke makam berarti Anda seakan-akan ziarah waktu kan Nabi masih hidup. Kamu <coughs> muga hajo kabeh. Nggih, kamu ya Allah hajo kabeh. Lan ziarah datang makam Kanjeng Nabi Muhammad SAW niki terus yang keempat niki coroni coroni faida sholat tahta masjid atal qabrul karim eh saman masuk datang masjid Nabawi sembahyang tahiyatul masjid baru ngoten sampai mau nang pesarean kaji Nabi fastaqbala wastabirul kiblatah kaji Nabi ini kepada bapak Pesarane ada di dalam masjid menghadap ke selatan. Oh masjidnya yang menghadap ke selatan kok. Berarti Medina itu utaranya Mekah. Nah sampai ala iso waktu jalaniku niku menghadap kanji Nabi. Berarti anda was wastad balik kiblata. Sampean mengkur kiblat. Demikian juga disegok, kan loh Pak. sampai segok. Kalau gelek takoni, "Cak Nur apa?" Aku lain nangger bener bapak iku sing paling apik. Mari nang ndi? Apa ngadep kulon nang Ka'bah apa nang bapak? Niki. Dadi sing afdol sampeyan ngadep ngetan. Mungkur kiblat, menghadap nang bapak sampeyan. ada mana bapak sampeyan. Kalau bisa, kalau bisa, si posisinya ini kepala, cuma dek sese pinggirnya sekili, Ngoten lho Pak. heran ngoten. Nur, apa saat Kon lek nanggone penelitian anu ulama-ulama termasuk ampel bariku, lek iso kon ana menghadap beliau, ana cc sikile. Ngoten lho Pak. Aja ada etan, eh aja aja ada mulon. Berarti mungkur jadi orang kegere para ulama-ulama menghadap wajah beliau. Kajian Nabi ngoten. Sampai stakbal kiblat adbar kiblatan Assalamu Assalamualaikum ya Rasulullah niki. Muktasidan lair wasadahu. Eh, Ulul salam aja banter-banter. Eh wong sing fanatik nu serbane dicopo Ya Rasulullah, ya Rasulullah. diserbes serber teng ngono nang sarane, enggak sama tenang. Ya Hamid Maulullah. Masyaallah wedi. Ah itu melbur mati, wedi. Mboten Wedi kula ngoten. Kula sungkan kanjeng Nabi. Ya amit itu, Pak. Lah kula men kepen ngertos ya, tahun 83 ben ngertos ya, dibuka wangi bul melayu kabeh. Mboten gak oleh, ojo. Mboten sopan. Sebab bagaimanapun kanjeng Nabi masih hidup, sing sopan. Kiamat mboten purun. Ana njaba gitu tok. Ya Allah, ya apa? Ya Masya Allah. Lah kalau Anda sempat gini iki carane layar sodau Payakulu. assalamu alaikum ya Rasulullah assalamu alaikum ya Khiratullah min khalqi pilihannya Allah Ta'ala di antara makhluk-makhluknya assalamu alaikum ya Habiballah assalamu alaikum ya Sayyidul Musalin wa Nabiin assalamu alaikum wa alayya wa ala wa ala alika wa ashabika wa ali baitika ad nabiyin ah, ala bin wa sayyidul musalin nggih niki salamin, asyhadu annaka ballagta risalah wa addal amanah wa nasatal ummah wa jazakallahu anna afdal jaza rasulan anumati niki untuk salami ngoten Lah sampean dititipi kanca-kanca tolong HP Pakil sampai salam saya dengan Rasulullah ini yang kelima wa inka nakat ausahat misalami tolong Ustaz Munir aku kirim salam nang kanjeng Nabi insyaallah. Insyaallah. Cuman yo iya, insyaallah. Mengatakan apa? Niki Pak Zani. Assalamualaikum ya Rasulullah min fulan bin fulan. Saya Habib Habil bin Abdullah bin Akil, saya Munir bin Sokhe. Ngoten niki carane sampean nyampaikan salam napa niku titipan kanca. Min fulan bin fulan. Suatu akhara, ada mundur sampean mundur datang makamnya Abu Siddiq radhiyallahu an. Qad dira'in ila jati yaminihi yusallimu ala Bakar Siddiq radhiyallahu an. Assalamualaikum ya khalifatu Rasulullah. Jawab Waalaikumsalam. Ya no no, kanca-kanca? Ya Allah, nikmat nikmat nikmat temenan. Bareng ngoten geser malih. Satu dira menghadap makami Umar Khattab radhiyallahu anhu niki summa akhara salam li salam ala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu summa raji ila mauqifihi al awal kubalata wajhi Rasulullah mrene ngoten menghadap malih tengah dengan Nabi niku carane ngoten carane ngoten Masya Allah kata gak nikmat ta Berarti sama itu di dijauhkan wau kertenaken lempun dia kanjeng Nabi berarti Anda seumur-umur pernah didoakan langsung oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Sisa kurang lebih napa niku 4 menit. Monggo kita adakan dialog. Monggo silakan. Nggih, monggo silakan. Niko pertanyaan ini Sampun kalau jawab pada Bapak, ini sudah saya jawab. ini Silakan pada Bapak pada saya saya. Tinggal empat menit. Manjingi pun tanggal eh, jam tujuh delapan belas, Sekarang oh, tujuh menit nggih, 7 menit monggo silakan kanca-kanca. Nggih monggo. Eh, monggo. kebudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman pengajian rutin Ahli Sunnah Jamaah yang dua minggu sekali insya Allah jatuh pada hari dua, tanggal 23 Maret hari Sabtu malam Ahad Ba'dal Isya insya Allah di Masjid Baitur Rahim Pesanggerahan Bangil mohon kehadirannya Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Posisinya posisinya Baitur Sub anu ril ril. Nggih. Oh, Rak midule ril Nggih. Ya? Oh, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nggih, Subandi. Jadi konco-konco aswaja Sabtu malam Ahad tanggal 23. Alhamdulillah. Masjidnya besar. Wedi Masjid Alhamdulillah. Monggo masih hutan-hutan kita kemauan sampai nu sengawulan pisan mawon mantan para papanggih pun monggo saiki tawassul kanjeng Nabi bismillahirrahmanirrahim Ya Rasulullah salamun alik ya Rabbi asyani wa taraji ya Rasulullah salam ya Rabbi asyani wa taraji atfataya jiratal Allah يا ويل الجود والكرم أهل بيت المصطفى الطور هم أمان الآذفة ذكر آل بيت المصطفى الطور هم أمان الآذ فالذكر شبه بأنجم الزهر مثل ما قد جاء في السنن يا رسول الله سلام عليك bi'asyani wa taraji ya Rasulallah salamul alik ya Rabbi asyani wa taraji atata ya jiratal ala ya uhailal judi wal kahfi والكرم والسفين للنجاة إذا خفت من طوفان لكل أذى وسفين للنجاة إذا خفت من طوفان لكل لأذى فانجو فيها لا تكون sakit tahu tahu tahu Abdullah ya macam Joko ya iya Joko Joko nanti kan ngomong belum sing kan- kan Ustaz Haji kan oh, Haji Ya, oh. Rabbi fa'falna bi barakat ودنا الحسنى بخدمتهم رب فاوفنا ببركتهم ودنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا رسول الله يا رب تراجعات فضل Amin ya أهل الجود wal Allah Nyuwun barokah masya Allah. Kalau mboten kepikiran kalau Sing HP Abdullah bin Sekap sing biasa ini gila. Biasa loh kene wong ini ya. Saya Pak. Tadi ya. Iya. ya. tadi. Oh. Mudah-mudahan segala amal baiknya diterima Allah taala. Mudah-mudahan kesalahannya diampuni Allah Ta'ala Dan yang penting mudah-mudahan beliau almarhum Habib Abdullah Segaf mendapat rahmat Allah Ta'ala Al-Fatihah A'udzubillahiminasyamah Bismillahirrahmanirrahim iya kana da iya kana san ihdinas surat mustaqim surat siratal ladzina an'amta 'alaihim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi allah fa anna ma'alamtana wa 'allimna ma yu'allimna zina minna nabi wa la bana wa walidina wa li aban khususun ila habibullah bi sakawtun wa la rahmu rabbana subhanahu wa ta'ala rabbil alamin wa sallallahu alaihi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh antum ditanya ditanya